فتاوى مختارة فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب أن يستعيذ من الشيطان هل هذا وارد؟ هذا لا أصل له الوارد أنه يكظم آه، التثاؤب ما استطاع فإذا غلبه فإنه يضع على فمه شيئا ولا يفتحه ويخفض من صوته ولم يرد أنه يستعيذ من الشيطان نعم Sebagian orang terbiasa berlindung dari godaan setan beristiadah ketika menguap. Apakah kebiasaan ini ada dalilnya? Kemudian Syekh mengatakan kebiasaan tersebut tidak ada asal usul dalilnya. Keterangan yang ada, dalil yang ada adalah hendaknya dia menahan diri dari menguap semampunya. Jika memang tidak tahan maka letakkanlah sesuatu di mulutnya. Jangan membukanya dan agar merendahkan suaranya. Sekali lagi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia perlu beristiadah meminta perlindungan dari godaan setan. Wallahu taala alam. fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.